Membagi akidah menjadi tiga. Akidah umum, akidah khusus dan akidah khususnya orang khusus. Qadibina azakumullah yang ternyata mereka menganggap akidah tauhid la ilaha illallah uluhiyah yang kita kenal dianggap oleh mereka sebagai akidah orang awam akidah umum, akidahnya orang-orang awam. Adapun akidah khusus, akidah yang mereka dapatkan dari pikiran mereka, dari perasaan mereka. Dengan mempelajari alam semesta, dengan mempelajari ini dan itu, dengan ahlul kalam, mereka akan menambah keyakinan kata mereka dan keyakinan itulah yang dikatakan orang-orang khusus. Lebih daripada itu, ada lagi orang-orang yang lebih khusus lagi yang mereka bisa merasakan dengan hatinya bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Ini akidah khusus orang-orang khusus. Naudzubillah orang yang sudah mencapai tingkat kekufuran dikatakan orang yang paling berakidah, paling bertauhid, yaitu yufdi ila al-ittihad. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله حيث يقول شعرا Lihatlah apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari rahimahullahu taala haitsu yaqulu syi'ran sebagaimana dia katakan dalam syairnya yang walaupun dia rahimahullah adalah seorang yang tidak dikatakan wahdatul wujud bukan dari kalangan sufi tetapi karena seringnya manusia mengucapkan dengan lafaz-lafaz tersebut di kalangan sufi akhirnya terucaplah kalimat ini pada syair-syair sebagian ulama ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحد جاحد lihat kalimatnya tidaklah mentauhidkan yang satu seorang pun karena sesungguhnya yang mentauhidkannya adalah orang yang menentangnya yang mentauhidkannya adalah orang yang menentangnya tauhidu man yaltiq an na'ti tauhidnya orang yang menyebut sifat-sifatnya justru ariya abtalahal wahidu dia dalam keadaan kosong dan ditentang oleh Al-Wahid, ditentang oleh Allah yang satu. Tauhiduhu iyahu tauhiduhu wa na'atun man yan'utuhu lahidu. Yang namanya mengesahkan dia adalah mengesahkannya. Adapun yang mensifatinya dengan sifat-sifat berarti dia adalah orang mulhid atau dia adalah mulhid yang menyimpang. Apa kata Syekh? Asy-Syarih rahimahullahu taala wa in kana qailuhu rahimahullah lam yurid bihi al-ittihad walaupun pengucapnya tidak memaksudkan wahdatul wujud lakin dzakara lafzan mujmalan tapi lafaznya terlalu mujmal terlalu global yang mahtamilan jadbuhu al ittihadi yang memungkinkan diseret untuk mendukung orang-orang yang berpendapat dengan ittihad wahdatul wujud وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه bersumpah dengan setinggi-tinggi sumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Walau salakal alfadhu syar'iyyah allati la ijmala fiha kana ahaq. Kalau saja dia menjalani jalan-jalan lafaz-lafaz syar'i bisa dia selamat. La ijmala fiha, enggak ada kekaburan di dalamnya maka kana ahakku maka itu lebih pantas lebih berhak kalimat yang dikatakan mujmal adalah kalimat yang berbahaya kalimat yang berbahaya bisa ditafsirkan ke sana bisa ditafsirkan ke sini bahwasanya aku demi Allah yakin yakin yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan satu dan tidak ada yang lainnya kemudian dia menyatakan dengan kalimat-kalimat yang senada dengan itu. Tetapi tidak memakai kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau saja pakai kalimat syar'i, kalimat yang dikatakan tidak ada ilah yang maknanya ma'bud illallah ahak. Niscaya itu lebih berhak, lebih pantas, lebih cocok, lebih tepat Iya kan? Tapi kalau mengatakan pokoknya hanya Allah, tidak yang lain. Apa ini? mujmal. Pokoknya hanya satu Allah dan tidak peduli yang lain dan aku tidak tahu yang lain. Di hatiku hanya ada Allah. Kalimat ini mujmal. Yang namanya mujmal bisa ditafsirkan secara benar. Bisa pula ditafsirkan secara batil. Bisa ditafsirkan maksud saya. Hati saya hanya mengagungkan Allah dan tidak mengagungkan lain saya hanya beribadah dan menghambakan diri dengan hatiku hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Dan ini hak. Sehingga hatinya tidak mau tunduk pada perbudakan-perbudakan dunia. Saya hatinya hanya tunduk oleh Allah, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Abidan lillah. Ini benar. Tetapi makna kalimat tadi bisa ditafsirkan pula kepada makna lain bisa ditafsirkan kepada makna wahdatul wujud bahwa yang lain tidak ada kecuali Allah maka semua ini Allah. Dan aku pun tidak ada kecuali Allah pada diriku. Na'udzubillah, itu wahdatul wujud. Sehingga walaupun pengucap syair tadi tidak menyatakan atau tidak bermaksudlah datul terwujud tapi kalimat-kalimat yang samar seperti itu, itu yang berbahaya. Kalimat yang akan ditarik oleh kaum sufi wahdatul terwujud kepada apa yang mereka maksud. Walau salakal alfaz syar'iyyah. Kalau saja dia mengambil lafaz dengan lafaz-lafaz syar'i, lakana ahq. Niscaya itu lebih pas. Ma'an al-ma'na alladhi hama hawlahu. Law kana matluban minna lanabbaha asy-syari' alaihi. Fa inna 'ala ar-rasul al-balagh al-mubin. Kalau saja kalimat itu yang di sekitarnya memang termaksud yang dimaksud pas, itu yang dimaksud dengan kalimat itu, niscaya syariat pun akan menggunakan lafaz itu. Kalau memang itu benar, niscaya syariat pun akan menggunakan lafaz tersebut bahwa tidak ada yang hakiki kecuali Allah. Kalimat mujmal kalau kalimat itu tepat, niscaya akan terucap dalam Al-Quran, atau terucap dalam ucapan Rasul, atau terucap dalam ucapan sahabat. Bahwa semua ini tidak ada yang hakiki. Semuanya abstrak. Kecuali Allah. Ini lafad dari mana? Dan la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqin illallah. La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang diibadahi dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kecuali Allah. Itu maknanya. Maka kalau dikatakan adakah langit ada, adakah bumi ada, adakah kamu dan saya ada, Allah pun ada. Loh, berarti sama Allah dengan makhluk. Beda. Keberadaan kalian hanya sementara dan kemudian mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Wal jinnu wal insu yamutun sebagaimana zikir Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Sedangkan manusia dan jin pasti akan mati. Sehingga makna la ilaha illallah bukan ke sana. Bukan berbicara masalah abstrak atau tidak abstrak. Tetapi berbicara tentang al-ma'bud yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala walaupun langit ada tidak berhak diibadahi walaupun bumi ada tidak berhak diibadahi walaupun segala makhluk-makhluk yang besar seperti matahari tidak berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد الخاصة الخاصة Baik kita tanyakan pada mereka, apakah ada ucapan Nabi yang mengatakan ini tauhid ammah, tauhid umum, tauhid orang awam, ini tauhidnya orang khusus, dan ini tauhidnya orang khusus yang orang khusus. Aw ma yuqarribu min min hadzal ma'na atau yang semakna dengan ini. Apa ada? أو أشار إلى هذا النقول والعقول حاضرة atau sebagaimana isyarat yang diisyaratkan kepada nukilan-nukilan atau akal yang hadir yang ada apakah ada ya kalimat yang seperti itu kalimat ini tauhid khusus tauhid umum tauhidnya orang awam tauhidnya orang khusus fahada kalamullahil munzal ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Lihatlah ucapan Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. wahdhi hadhihi rasul dan lihat pula sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahada kalamu khairul qurun dan ini pula ucapan-ucapan para khairul qurun, manusia-manusia yang terbaik setelah Rasul. Lihat. Lihat Al-Qur'an. Lihat sunnah-sunnah Rasul. Lihat ucapan para sahabat. Generasi pertama umat ini. Wasadatil arifina minal a'immah. Dan para sahabat, para tokoh-tokoh ahli. yakni ahli ma'rifah. Yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala dari para imam-imam, para ulama. Hal ja'a dikrul fana'i fiha. Lihat semuanya. Baca seluruhnya. Hal zakara fiha al-fana. Apakah disebut di sana istilah fana Apakah disebut dalam Al-Quran istilah fana? Apakah disebut dalam hadis-hadis yang sahih istilah fana? Apakah disebut dalam ucapan-ucapan para sahabat? Ridwanullah alaihi majma'in. Istilah yang seperti ini. Wahada taqsim an ahad minhum. Atau pembagian-pembagian ini. Pembagian tauhidul khasa, tauhidul amma. Apakah ada dari mereka? Pembagian seperti ini. Dari para sahabat? Wattabi'in. Tidak akan didapat sama sekali. ولا في القرآن ولا في السنة ولا عند كلام أئمة من الصحابة والتابعين وقد ذم الله تعالى الغلو وإنما حصل هذا من زيادة الغلو hanya saja terjadi pembagian tadi atau terjadi istilah sana dari ekstrimnya berlebih-lebihannya mereka kaum sufi sufiyatul kalam ghulu fid din hasil dari hulu mereka dalam agama. Wal musyabbih wil khawarij yang mirip dengan gulunya khawarij. Bal ghuluwin nasara bahkan mirip pula dengan gulunya kaum Nasrani. Wa qaddamma Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala telah mencerca al-ghulu yang seperti itu. Wanaha anhu dan Allah melarangnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil Kata Allah wahai ahlul kitab jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian jangan ghulu ekstrim, melampaui batas dalam agama kalian tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin fadhallu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka-mereka yang telah sesat. Fadhallu min qablu telah sesat sebelumnya wa awallu katsiran dan menyesatkan kebanyakan manusia. Wawallu an sawa'is sabil dan sesat menyimpang dari jalan yang lurus. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Artinya Allah melarang dari sikap hulu. Yang sikap hulu itu mengikuti kaum ahlal kitab. Walaupun yang dipanggil di sini ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, tetapi makna ayat ini adalah wahai ahlul kitab jangan kalian hulu. Dan wahai kaum muslimin, jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka yang dikatakan oleh Allah qaumin qadallu min qablu. Jangan kalian gulu seperti kaum-kaum yang telah lebih dulu sesat. Yaitu kaum Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Nabi Isa adalah jelmaan Tuhan yang mengatakan bahwa Nabi Isa dan Tuhan adalah satu wujud, satu kesatuan. Bahkan Isa ibunya dan Tuhan Bapa kata mereka adalah Tiga yang menyatu, melebur jadi satu. Wahai kaum muslimin, wahai kaum sufi, jangan kalian meniru ucapan Nasrani. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang Nasrani. Jangan kalian menganggap bahwa Allah menyatu dengan saya. Allah menyatu dengan wali fulan atau menyatakan manunggalin Gusti Kaulo atau manunggalin Kaulo Gusti. La haula la quwata illa billah. Wallah ini mirip dengan akidah Nasrani. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya menyatakan sungguh mereka kaum Wahdatul Wujud ini lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kaum Nasrani hanya menyatakan Isa adalah Tuhan atau menyatu dengan Tuhan. Tetapi mereka menyatakan semua yang ada di alam semesta ini menyatu dengan Tuhan. Bayangkan. Allah. Mereka dalam keadaan menyatakan siapapun itu adalah Tuhan. Karena Allah menyatu dengan seluruh alam ini. Ada hululiyah, ada wahdatul wujud. Al-hululiyah Allah itu meresap katanya kepada seluruh benda-benda ini. Maka kamu lihat ke sana kemari tidak lain kecuali kamu lihat Tuhan. Katanya. Betapa kufurnya, lebih kufur dari kaum Nasrani. Sampai-sampai mereka tokohnya itu Ibnu Arabi at mengatakan dengan kalimat yang mengerikan bahwa tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami dan tidak pula Tuhan kecuali pendeta di gereja-gerejanya. Kalimat apa ini kalau bukan kalimat kufur yang lebih melebihi kufurnya Nasrani? bahkan melebihi kufurnya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin menyatakan Lata, Uzza dan Manat adalah Tuhan-Tuhan kami. Tuhan-Tuhan kecil. Sedangkan mereka menyatakan Lata, Uzza, Manat dan Ka'bah dan semua benda-benda, semua batu-batu adalah Tuhan kami. Semua berhala yang ada di dunia ini adalah Tuhan kami. Semua benda dari batu maupun dari kayu itu adalah Tuhan kami. Ayuhuma akbar. Golongan mana yang lebih kufur? al kufur millatun wahid. Bagaimanapun juga satu Tuhan atau banyak Tuhan mereka selain Allah, mereka menyekutukan Allah dengan satu ataupun dengan sepuluh sama-sama kafir. Maka Allah katakan, ya ahlal kitab la taghlu Jangan hulu. Istilah fana bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan dirinya ini adalah sesuatu istilah yang bid'ah istilah yang tidak didapat dalam Quran, tidak dapat dalam sunnah, tidak pula didapat dalam ucapan para salafus saleh, enggak juga didapat dari para imam-imam ahli sunnah. Tidak dapat dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, tidak dapat dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah, tidak dapat dari ucapan Imam Malik maupun para ulama setelahnya. Kalau mereka berkata, tapi maksudnya fana bukan begitu. Maksudnya fana itu kami hilang, kami tenggelam di dalam tauhid katanya. Bukan menyatu dengan Allah, tapi kami tenggelam di dalam tauhid. Bagaimana kita jawab? Kita katakan pada mereka, istilah itu bukan istilah yang syar'i, istilah yang tidak dikenal dalam Quran, istilah yang tidak dikenal dalam hadis, istilah yang tidak dikenal oleh para salafus saleh dan para ulama. Kalamun mujmal. Ucapan yang global nggak jelas. Apa maksudnya? Apa maksudnya tenggelam dalam tauhid? Sehingga apakah mereka menjawab atau tidak menjawab tetap tidak bisa diterima kalimat itu. Kalau mereka menyatakan betul-betul Allah menyatukan mereka, kuburlah mereka. Kalau mereka menyatakan maksudnya begini, maksudnya begitu, mereka mubtadi umbal, ahlul balal. Memakai istilah-istilah bid'ah yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبج لا تشددوا فشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم بالصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم قال ابن عزكم الله hadis yang dikatakan mendekati Hasan. Qala bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian tasyadud. Mirip dengan makna ya ini berlebih-lebihan. Allah Syaddadallahu alaikum niscaya Allah akan memberatkan atas kalian. Kalian jangan memberat-beratkan diri kalian berlebih-lebihan, niscaya Allah akan memberatkan atas kalian. Orang-orang sebelum kalian ekstrim, berlebih-lebihan, memberatkan diri mereka, maka Allah beratkan atas mereka. Fadil kabakayahum. Mereka lah, lihatlah mereka. Baqaya, sisa-sisa orang-orang tersebut masih ada di sawami' wa di tempat-tempat ibadah mereka yang mereka namakan sawami' sawma'ah. wa diarat tempat-tempat mereka di gereja-gereja mereka, di tempat biarawan dan biarawati mereka. Lihatlah, rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rahbaniyatan ibtada'uha. Bid'ah rahbaniyah yang mereka ada-adakan yang Allah tidak pernah mewajibkan atas mereka. Mereka dalam keadaan mengada-adakan bid'ah yang namanya bid'ah rahbaniyah tidak mau makan daging, tidak mau menikah, hanya makan tumbuh-tumbuhan, tidak mau keluar dari biaranya, terus di biara sampai matinya. Siapa yang mengajarkan demikian? Nabi Isa? La Allah. Nabi Isa tidak mengajarkan demikian alaihi salam. Siapa yang mengajarkan? Kata Allah, "Ma katabna alaihim." Kami nggak pernah mewajibkan mereka seperti itu. Mereka sendiri yang mengadakan acara-acara yang memberatkan diri mereka. Mereka sendiri yang mengadakan kebinahan-kebinahan Ibtada'uha. Maka tabnaha alaihim. Sehingga mereka menyelisihi fitrahnya sendiri. Ternyata bid'ah rahbaniyah dari kaum Nasara diikuti pula oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Sebagian kecil kaum muslimin dari orang-orang bodoh orang-orang yang dungu, yang nggak mengerti tentang agama ini, sehingga mereka terbawa. Terbawa dengan bid'ah rahbani. Saya tidak mau menyibukkan diri dengan perempuan. Saya nggak mau menikah. Saya mau ibadah terus menerus. Saya nggak mau menyibukkan diri dengan urusan dunia. Saya akan duduk di mihrab ini terus sampai saya mati. Ibadah terus kalau mau makan ambil daun-daunan saya makan. Masya Allah. Ajaran siapa siapakah itu? Di dalam kitab dari para ulama dinyatakan di sana riwayat-riwayat tentang para sahabat. Baik, yang yang paling sahihnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih tentang tiga sahabat yang menyatakan bagaimana ibadah Rasulullah SAW dan mereka setelah dikabarkan oleh para istri Nabi tentang ibadah Rasulullah ka'annahum taqalluha maka mereka menganggapnya itu sedikit dan mereka berkata kalau aku akan puasa terus menerus yang kedua kalau aku akan ibadah terus dan tidak akan menikah yang ketiga menyatakan sungguh aku akan bangun malam dan tidak akan tidur Sesahih. Ternyata semangat mereka yang begitu tingginya disalahkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in ma'durun, mereka punya udur. Apa udurnya? Mereka waktu itu belum tahu. Maka ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, mereka menyatakan sami'na wa Selesai. Tetapi orang-orang sekarang yang sudah diingatkan berkali-kali bahwasanya Rasulullah SAW menegur para sahabat yang ingin puasa terus-menerus dan tidak berbuka, yang ingin sholat malam dan tidak akan tidur, yang akan beribadah terus-menerus tidak akan menikah. Rasulullah menyatakan sungguh aku bangun malam dan aku tidur dan aku berpuasa dan kadang berbuka wa ana atazawwajun nisa dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku ini bukan golonganku kata Nabi. Alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam riwayat tersebut kalau Rasulullah SAW di awalnya dengan kalimat ana atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takwa. Puncak ketakwaan. Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka ana atqakum lillah aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah yang lebih takwa dari kalian semuanya artinya kalau kalian lebih dari Rasulullah itu bukan bagus apakah kalian merasa lebih takwa dari Rasul merasa lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata Rasulullah SAW aku mengajarkan begini barang siapa yang lebih dari ini maka itu adalah sesuatu yang merupakan ketidaksukaan terhadap ajaranku Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qad Qadibin a'azakumullah dalam kitab al-i'tifar oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan di sana riwayat dan asar-asar. Di antaranya asar sahabat yang menyatakan ya Rasulullah, "Inni law akulu al laham an tashri ila nisa." Ya Rasulullah, kalau aku makan daging, kemudian muncullah semangatku kepada para perempuan. yakni syahwatnya naik. Maka aku tidak lagi mau makan daging. Kata Rasulullah SAW, kulil lahmu wa sawm. Makanlah daging dan puasalah. Lihat ajaran Rasulullah SAW. Untuk mengurangi Sahwatnya bukan tidak makan daging. Bagaimana mungkin ada upaya yang bertentangan dengan ajaran Rasul? Rasulullah SAW mengajarkan aulim walau bisa, walimahlah dengan seekor kambing. Walaupun dengan seekor kambing. Juga ucapan Rasulullah SAW dalam masalah kurban. Sekian banyaknya. Bahkan dalam Al-Quran. Dianjurkan untuk berkorban di hari raya. Daging juga. sudah akan pula untuk menyembelih seekor kambing. Kalau lahir anak perempuan atau dua ekor kambing. Kalau lahir anak laki-laki. Daging juga. Kalau memang daging itu suatu yang jelek akan menambah semangat syahwat dan akan melupakan dari ibadah, niscaya akan dilarang dalam Quran dan Sunnah. Rasulullah menyatakan, makanlah daging dan puasa untuk mengimbangi syahwat tadi dengan puasa bukan dengan meninggalkan perkara-perkara yang halal puasanya pun diajarkan oleh Rasulullah SAW puasa tiga hari dalam sebulan ayam melbir kalau masih merasa kurang puasalah puasa hari Senin dan Kamis atau dalam riwayat puasa sehari tidak puasa dua hari puasa lagi sehari tidak puasa dua hari kalau masih merasa kurang, puasalah seperti Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan tidak ada yang lebih bagus dari itu. Artinya kalau lebih dari itu, jelek, tidak bagus. Ajaran agama ini tidak diukur dengan banyak-banyakan. Lebih banyak, lebih baik. Tidak. Tapi diajarkan mana yang paling tepat dengan sunnah, itu lebih baik. Yang paling tepat dengan ajaran Rasulullah SAW, itu yang paling baik dan tidak gulu, tidak tasyaddud. Dan Rasulullah menyatakan la tusyaddidu, jangan kalian memberat-beratkan diri kalian. Apa kaitannya dengan apa yang kita bahas sebelumnya tentang tauhid mereka? Mereka hulu bukan hanya dalam masalah makan, bukan hanya dalam masalah puasa, bukan hanya dalam masalah ibadah mereka. Ternyata dalam masalah akidah pun mereka hulu masih belum merasa dia bertauhid kecuali kalau sudah sampai tingkat fana yang mereka ada-adakan tadi. Itu hulu. Masih merasa belum bertauhid kalau ibadah sholat biasa, sholatnya, puasanya biasa, sebulan penuh biasa. Itu belum bertauhid. Terus bagaimana? Kamu terus berpikir, berpikir, berpikir, berpikir, berpikir sampai nanti kamu merasakan seakan-akan kamu itu betul-betul menyatu dengan Tuhan. Ah, itu baru tauhid katanya. Wala haula wala quwata illa billah. Maka mereka mulai mengadakan riyadhah. Lihat istilahnya. Mereka ini bukan istilah dari alus, istilah dari mereka sendiri. Riyadhah istilahnya. Apa terjemahannya riyadhah? Olahraga toh? Tapi mereka bilang latihan. Latih. Supaya bisa, harus bisa, latih. Sehingga mereka tidak mengatakan dikir itu ibadah, latihan. Ayo kita latihan. Berupaya untuk mengucapkan la ilaha illallah dalam satu nafas. Kalau sudah mampu, dua kali la ilaha illallah dalam satu nafas. Kalau sudah mampu, tiga kali, sepuluh kali, seratus kali. Dan syekh kami, guru kami sudah berhasil dalam satu nafas sekian ratus kali la ilaha illallah. Majnun. Sara majnunan. Akhirnya jadi junun. Jadi gila dia. Mengucapkan tidak mengerti maknanya. Dan tidak peduli dengan maknanya. Yang penting dia bisa mengucapkan sebanyak-banyaknya. Sampai ketika dia antara sadar dengan tidak sadar. Atau pingsan. Atau dia dalam keadaan sudah stres. Atau lebih tepatnya sudah dimasuki jin. Baru mereka berkata, saya betul-betul merasakan fana. Saya tenggelam dalam tauhid. Astagfirullahaladzim. Tenggelam dalam godaan syaitan. Bukan tenggelam dalam tauhid. Tenggelam dalam wasawis syaitan. Tenggelam dalam godaan-godaan iblis. Sehingga dia tidak sadar lagi apa yang dilakukannya. Demikian ajaran mereka-mereka para wahdatul terwujud atau al Paulus Qawlu, kemudian Syekh Al-Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah melanjutkan kalimatnya dalam matan wala syai'a mitlahu." dan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, ittafaqa ahlus sunnah ala anna Allah laisa kamitslihi syai. Telah sepakat seluruh ahlus sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengannya sesuatu apapun. La fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi tidak serupa dengannya segala sesuatu apapun. Tidak serupa pada zatnya, tidak serupa pada sifatnya, tidak serupa pula, pada afalnya. Tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat Allah, tidak sama dengan zatnya, tidak sama pula dengan fi'il-fi'ilnya. Walakin lafzat tashbih Qad sara fi kalam an-nas lafzan mujmalan Tetapi lafaz tashbih telah menjadi lafaz yang mujmal di kalangan manusia. Yang dimaksudkan dengan lafaz kadang-kadang makna yang benar, kadang-kadang dimaksudkan makna yang salah. Mana Hati-hati. Kalau apa yang kita dengar dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah biduni tashbihin wala wala ta'til atau ucapan para ulama bighairi tashbihin tanpa tashbih, maka maknanya sama seperti apa yang dikatakan tadi, maknanya tamsil. Bi ghairi tamsilin. Tetapi kalimat tasbih dipakai pula oleh mereka dengan makna yang lain. Wahwa kalau makna sahihnya huwa mana fahul Quran. ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن Makna yang benar adalah makna yang dinafikan dalam Al-Quran. Wadalla alaihi al-aql. Dan juga dipahami oleh akal bahwa tidak mungkin Allah memiliki sifat yang demikian. Min anna khasa'is Rabb Ta'ala. Bahwa keistimewaan-keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang khusus bagi Allah. La yusaf biha syai'un minal makhlukat. Ini makna benar bahwa tidak mungkin disifati makhluk-makhluk dengan sifat-sifat khusus sifat keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yumathiluhu syai'un minal makhluqat, maka tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Sama seperti Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Berarti la syabiha lahu maknanya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. ورد على الممتثلة ممثلة المشبهة وهو السميع البصير dan kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang menyamakan dengan makhluk bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sami' dan sifat basir. radda 'ala an-nufat al-mu'attilah dan dengan kalimat itu Allah menentang orang-orang yang menolak sifat. perhatikan. Mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan -nya. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah mendengar. Karena makhluk mendengar juga. Yang mereka nafikan tasbih apa tamthil? Mereka putar balikan kalimat tasbih dengan tampil Kalau tasbih itu bukan tampil Tampil itu bukan tasbih. Kalau kamu katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya pada segala sesuatu, maka harusnya kamu menafikan pula sifat-sifat Allah. Allah tidak mungkin mendengar, Allah tidak mungkin melihat, dan Allah tidak mungkin ada. Kalau ada, kan sama dengan Allah. Berarti tidak ada, tidak mungkin pula tidak ada. Karena tidak sama dengan makhluk, maka jangan disifati dengan sifat apapun. Kalau disifati dengan sifat, maka itu sama dengan makhluk katanya. Kata mereka, kalian adalah musyabbihin. Dan kalian dalam keadaan menyeramakan Allah dengan makhluk. Adapun kami adalah orang yang menolak tampil dengan keseluruhan. lapat-lapat yang seperti ini, saya katakan tadi di awal, bahkan dalam kajian yang lalu, bahwa mereka paling pandai untuk mempermainkan kalimat. Sehingga jangan dibikin pusing dengan istilah-istilah mereka. Disebutkan dalam footnote di sini. Bahwasanya makna tamsil dan tashbih itu sama persis nggak ada bedanya. Baik. Kalau disebut salah satunya lebih-lebih lagi. Tamsil maknanya tashbih, tashbih maknanya tamsil. Kalaupun disebut dua-duanya tergantung korina. Kalau tidak ada korina yang membedakannya maka sama persis kalaupun ada korinah maka tasbih yang maknanya mirip beda pada satu sisi mirip dalam satu dalam sisi yang lainnya tapi kalau misal sama persis keseluruhannya baik baik kalau kita anggap kita terima yang ini kita terima bahwa itu berbeda maka lafaz yang tepat yang mana Allah tidak sama dengan makhluknya atau tidak mirip dengan makhluknya. Kalau tanzil maknanya tidak sama dalam sisi apapun. Tapi kalau tasbih mirip dari satu sisi, beda dari sisi lain. Kayak kita katakan si bulan mirip dengan bulan. Ya beda. Orang lain bahkan namanya juga berbeda. Tetapi kok mukanya mirip ya? Itu tasbih Tapi kalau tamsil sama. Ini kita akidah tahawiyah cetakannya sama, tahunnya sama, tanggalnya sama. Ini juga kita akidah tahawiyah tahunnya sama, tanggalnya sama, cetakannya sama persis. Hadal kita itu hadal kita Sama persis. Tetapi kembali kita katakan bahwa dalam ucapan ahlus sunnah mereka menyatakan istilah tasbih maksudnya tamsil, tamsil maksudnya, maksudnya adalah tasbih.